Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in anawiyah syarah hadis yang ke-25. Seperti biasanya, setorkan terlebih dahulu hadis yang ke-25. 25 tersebut karena hadisnya tidak panjang, tidak pula pendek, namun sedang dan mudah dihafal. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal. Kau, kau, kau. Ya Rasulullah ayatiha binasibatan wa yakuna fiha ajrun Qala ara'aytum la wadahu fi khayra Akana alaihi muslim Akadhalika ila wadahu fi khayra Akana alaihi muslim Jangan ya. dibalik-balik, artinya nanti rusak. Wakadhalika doa hafil halal Awa, bismillah قال أوليس قد جعل الله لكم ما ستقول إن بكل تسبيحة سرقة وكل تكبيرة سرقة وكل تحميدة سرقة وكل تحميدة سرقة أمر بالمعروف سرقة ونهي عن المنكر سرقة وفي بيت أحدكم سرقة قالوا يا رسول الله أيأتينا الشهر ويقول فيها أجر قال أرأيتم أرأيتم لو وضعها في الحرم في الحرم أكان أكان عليه مثل ذلك إذا في الحلال نعم تفضل en Nabi syahwatahu syahwatahu Hawa. Fil harami Al-Dhalika Awal oh, diulang-ulang ya, dilancarkan. Antum udah hafal antum? Bismillah. Ahsan barakallahu fikum. Antum sudah selesai? Hafal? Bismillah. Hola. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. inna tasbihin sadaqah wa sadaqah wa sadaqah wa sadaqah. Wal amru wal amru wal amru bil ma'ruf sadaqah wa nahya nahya anil munkar sadaqah. Wa sadaqah faqala ya Rasulullah ya'tiya ahaduna ya'tiya ahaduna samatun yakunu ajrun ha yakun lahu fiha ajrun wa yakun lahu fiha ajrun qala ara'aytum law wada'a fil haram akana alaihi fiha akana alaihi fiha wizrun akana alaihi wizrun akana alaihi wizrun fakadzalika ya wada'a fil halal kana kana kana lahu ajrun Naam barakallahu fikum All right. Na'am barakallahu fikum yang belum insyaallah menyusul pada pertemuan yang akan datang ya, disiapkan. Jadi yang belum disiapkan Na'am barakallahu fikum. Hadis pertama, bismillah. Yang dimulai setelah mengalir dari hewan, antum hafal sebelah, Yakul. نعم آه، تفضل ايوه احسنتم بارك الله فيكم تفضل Bismillah. Yang keras suaranya, no. Wah. Hah? Hadis pertama aja, hadis pertama. Bismillah. Nah, barakallahu fikum, kita lanjutkan. Jadi yang lainnya yang belum setoran hadis yang ke-25 dipersiapkan baik-baik biar nanti ketika setoran lancar dan juga mutskin barakallahu fikum. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala kita lihat apa yang disampaikan di sini. Yaitu setelah menyebutkan mengenai keberadaan orang-orang kaya yang mereka bisa sedekah dan juga mereka salat, puasa, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang fukara, salat, puasa, tapi bedanya orang-orang fukara mengadukan kepada Rasulullah karena mereka tidak bisa sedekah dengan harta. Terus bagaimana solusinya kemarin? Sudah diberikan solusi, solusi diantaranya adalah setiap tasbih itu sedekah. Subhanallah. Setiap tahmid, alhamdulillah sedekah. Kemudian setiap takbir Allahu Akbar sedekah. Kemudian setiap tahlil la ilaha illallah sedekah. Ternyata pintu-pintu kebaikan itu banyak sekali. Jalan-jalan kebaikan itu banyak sekali, tidak hanya dengan uang atau harta. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat apa yang disampaikan di sini. Fahaulai sahabatu ahammuhum atau ahammuhum ahammuhum hadal amr Faja'u yashkuna ila Nabi SAW. Maka mereka para sahabat, mereka lebih mengedepankan, mementingkan untuk mereka perkara ini. Faja'u akhirnya mereka datang. Yashkuna ila Nabi SAW. Mereka mengadukan kepada Nabi SAW. Faqala lahum. Kemudian setelah mengadukan perkara tersebut Rasulullah berkata kepada mereka, Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Ini, perhatikan baik-baik. Jadi ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat itu enggak diam. Beliau sallallahu alaihi berikan solusi. Karena saat itu para sahabat posisinya tidak semuanya kaya, ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, yang fakir dan miskin ini merasa tersaingi dalam masalah sedekah gitu ya. Orang-orang kaya salat, kita juga salat. Kemudian orang-orang kaya mereka puasa, kita juga puasa. Tapi mereka sedekah dengan harta kita tidak bisa ya Rasulullah. Terus bagaimana solusinya? Ini. Rasulullah mengatakan, "Awalaisa qad Allah lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian amalan-amalan yang kalian bisa jadikan itu adalah sedekah? Fatahalahumul bab, masyaallah. Rasulullah membuka bagi mereka pintu. Nah ini, pintu apa ini? Pintu kebaikan. Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih subhanallah sedekah. Oleh karena itu jangan disia-siakan. Antum mengucapkan subhanallah itu sedekah. Hadza khairun katsirun. Eh, barakallahu fikum wa kulli takbiratin sadaqah. Dan setiap takbir sadaqah. Allahu akbar. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Dan setiap tahmid alhamdulillah sadaqah. Wa kulli tahlilatin sadaqah dan setiap tahlil la ilaha illallah sedekah. Kata beliau hadza khairun katsir. Ini adalah kebaikan yang besar atau kebaikan yang sangat banyak. Perhatikan baik-baik ya. Ungkapan-ungkapan seperti ini sering kita jumpai, takbir, tahmid, tahlil, kemudian tasbih. Tasbih untuk subhanallah. Takbir untuk Allahu akbar. Tahmid untuk alham, alhamdulillah. Tahlil untuk la ilaha Terkadang memiliki ungkapan yang lain. Ya enggak? Kalau tasbih ungkapan yang lainnya apa? Subhanallah. Subhanallah tasbih. Paham ya? Kemudian tahmid ungkapan lainnya apa? Nah, ini sudah ketelawati semuanya, hanya mengulang kembali. Apa ungkapan lainnya antum? Tahmid. Hamdalah, alhamdulillah. Paham ya? Kemudian barakallahu fikum hidakumullah, tahlil punya ungkapan lain atau enggak? Apa? Ya? Halhala. Paham ya? Halhala. Naam. Kemudian ada juga kalimat-kalimat yang lain yang memiliki memiliki ungkapan-ungkapan yang ungkapan tersebut bisa dikatakan meringkas tapi makna di dalamnya kalimat-kalimat yang bagus tadi itu. Seperti hauqalah. Hauqalah itu kalimat apa? Abdullah Hauqalah La wa la quwata illa billah. Ya enggak? Nam la wa la quwata illa billah. Kalau basmalah apa? Hmm? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah Bismillah. Paham ya? Itu ungkapan-ungkapan yang terkadang muncul. Tasmiyah, basmalah sudah lain. Basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Sempurna. Kalau tasmiyah bismillah. Ana itu na'am barakallahu fikum. Ini sekedar faedah yang terulang-ulang namun tidak masalah disebutkan. Kalimatun yasiratun wa hiya sadaqatun. Kata-kata yang mudah tapi itu sedekah. Coba bayangkan ucapan subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah. Kata beliau, kalimat-kalimat yang mudah tapi itu adalah sedekah wala takhsaru syai'an minal mal dan jangan merasa rugi sedikit pun. Nah, barakallahu fikum dari harta yang ada. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jangan merasa karena enggak punya harta kemudian merasa rugi. Paham ya? Rugilah kalau enggak tahu jalan-jalan kebaikan ini. Jalan-jalan sedekah ini. Tasbihatin antakul subhanallah. Takbiratin antakul Allahu akbar tahmidatin an taqul alhamdulillah tahlilatin an taqul la ilaha illallah kullu wahidatin sadaqah masing-masing tersebut adalah sadaqah jangan sampai keliru ya jangan sampai enggak paham tahmid bacaan apa tahmid antum tahmid alhamdulillah tahlil orang-orang tahlilan ngapain kalau habis orang meninggal kan mereka tahlilan itu. Sebagian orang itu. Apa? Yang mereka baca apa itu? Sambil geleng-geleng kepalanya itu. Apa? Allah maghfirli. Rabbi firli. Hah? Allah Akbar. Maksud Allah Akbar, Allah Akbar itu. <laughs> apa tahlil? La ilaha illallah. Ini ungkapan-ungkapan dihafal ini ya. Tahlil la ilaha illallah. Tahmid alhamdulillah. Tasbih Takbir. Allahu Akbar. Ini dihafal itu ya. Ungkapan ini penting sekali. Antum hafal semuanya? Abdul Razak, tahmid, tahlil, tasbih, takbir. Ewa, itu dihafal semuanya. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat. Kadzalika wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Seperti itu pula memerintahkan perkara yang ma'ruf itu adalah sedekah. Wa nahyun 'an munkarin sedekah dan melarang dari kemungkaran juga sedekah. Jadi antum merintahkan perkara yang baik itu sedekah, melarang orang dari perkara yang jelek itu juga sedekah. Tapi jangan sampai antum melarang suatu kejelekan dalam keadaan antum sendiri mendatanginya. Karena itu termasuk celaan dan bisa dikatakan cacat bagi orang yang memerintahkan tersebut. Nah barakallahu fikum la tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jangan kamu melarang dari suatu kejelekan eh, dalam keadaan kau mendatanginya yang semisalnya. apa maksudnya ya? Melarang jangan berjudi, dia judi. Jangan merampok, dia malah yang merampok misalkan. Paham ya? Itu nanti celaan bagi dia. Upayakan kalau kita melarang dari suatu ter perkara tercela, kita juga menghindarinya. Apa maksudnya ya? menghindari dan juga tidak berbuat apa? Na barakallahu fikum perkara tercela tersebut. Ikhwan fil din azdani wasakumullah wa hafizakumullah jami'an. Nah, perhatikan baik-baik. bahwa Kita lihat di sini. Kemudian al-ma'ruf, apa sih ma'ruf itu? kita ini harus memerintahkan perkara yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu perhatikan definisinya ini. Al-ma'rufu huwa ta'atu wal khair. sumiya ma'rufan li'anal fitara as-salimata ta'rifuhu. Ini penting sekali ini. Definisi yang sangat bagus ini. Ma'ruf itu apa definisinya? Ma'ruf itu definisinya adalah ketaatan dan kebaikan. Jadi orang melakukan ketaatan, orang melakukan perkara yang ma'ruf. Orang melakukan kebaikan mengatakan dikatakan melakukan perkara yang ma'ruf. Kenapa dinamakan ma'ruf? Li'annal fitara as-salimata ta'rifuhu Dikarenakan fitrah yang masih selamat dan suci mengetahui dan mengenalnya. Yang namanya ketaatan orang kenal atau enggak? Ketaatan, kenal. Paham ya? Tahu. Nah, itu yang namanya ma'ruf. Na'am barakallahu fikum. Kemudian mungkar itu apa mungkar? Wal mungkaru sedangkan kemungkaran kullu ma'siyatin lillah fahiya mungkarun. Ini penting sekali ini. Setiap perkara maksiat kepada Allah taala itu mungkar. Semua perkara. Berjudi, berzina, mabuk mabuan ya? Mencuri, merampok, membegal itu perkara yang Allah taala haramkan atau bukan? Perkara maksiat kepada Allah taala itu namanya mungkar. Jadi mungkar itu maknanya apa? Semua perkara yang itu merupakan perbuatan maksiat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala namanya mungkar. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Dinamakan mungkar kenapa? summiya munkaron dinamakan mungkar li'anna nufusa awil fitaras salimata tungkiruhu masyaallah dikarenakan jiwa-jiwa atau fitrah yang masih selamat itu mengingkarinya nah barakallahu fikum mengingkari perjudian mengingkari nah barakallahu fikum obat-obatan terlarang nah mengingkari nah barakallahu fikum perampokan penipuan pencurian Fal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar amruhuma 'azimun fil Islam. Memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar, perkaranya kedua tersebut adalah sangat agung dalam agama Islam ini. Kenapa? Karena di dalam agama Islam ini kalau nggak ada dua perkara ini nggak akan tegak. Harus ada dua perkara ini. Merintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Pasti itu. Antum misalkan yang sudah berkeluarga, kita misalkan melihat kemungkaran dalam rumah tangga kok diam saja, keliru. Nanti tambah kemungkaran lagi. Ingatkan ini mungkar, haram, la Contoh yang paling nampak apabila kita sudah berkeluarga di dalam lingkupan rumah tangga anak kita misalkan, istri kita misalkan kok bermuda-muda dan gambar makhluk bernyawa, ingatkan. Kepala rumah tangga berhak wajib untuk mengingatkan, haram, hapus kepalanya. Harus tegas seperti ini. Kenapa? Kalau nggak tegas kapan lagi mainnya? Maksudnya main itu masih menerapkan dalil gitu ya. Kapan lagi menerapkan dalilnya? Nah barakallahu fikum. Jadi harus ada ketegasan dari kepala rumah tangga tadi. Kalau kepala rumah tangga kok diam aja melihat anaknya mainan gambar-gambar makhluk bernyawa, istrinya nah barakallahu fikum, nah posting-posting selfie sana selfie sini kok biarkan aja. Jangan, kurang. Ini kurang ya, karena kepala rumah tangga itu pemimpin setiap pemimpin dimintai pertanggungjawabannya. Paham ya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ini tentunya semuanya mengoreksi diri kita ya. Kekurangan sempurnakan, kebengkokan luruskan secara perlahan lahan Caranya gitu. Nah, barakallahu fikum bukan dibiarkan bengkok terus. Paham ya? Tapi meluruskannya dengan cara pelan-pelan berlahan-lahan. Ini haram. Anak kecil itu ya perhatikan baik-baik. Ketika di usia dini, usia sangat kecil dan dia sudah faham, diperlihatkan ini loh, kepala ini haram, hapus. Nanti tumbuh besar dia tahu kalau kepala itu haram. Sehingga apa? Dihapus. Ada gambar masuk penyawa, ini ada gambarnya, dihapus. Tapi kalau sejak kecil malah dibelikan apa? Gambar-gambar makhluk bernyawa seperti boneka yang ada kepalanya ini, kepalanya itu, kemudian gambar-gambar Hello Kitty tahu? Eh, atau yang semisalnya itu nanti kalau besar pun apa? Terbiasa dengan seperti itu susah diingatkan. Kalau nggak dibelikan nangis biasanya. Paham ya? Akhirnya wah anak kasihan Ustaz kalau nggak dibelikan. Ya salah sendiri, sarannya gitu penerapannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Lah terus bagaimana? Boneka masa nggak boleh? Katanya Aisyah dulu juga mainan boneka. Tapi kamu bisa pastikan ada kepalanya? Nah, barakallahu fikum. Kalau dari kain bisa dibikin boneka, tapi pastikan ada kepalanya? Dengan kepala-kepala yang ada boneka sekarang ini nggak bisa pastikan. Kembali ke hukum asal, kita harus apa memahami dengan positif. Hukum makhluk atau gambar makhluk bernyawa adalah haram tanpa nah barakallahu fikum yang dikecualikan. Adapun yang dikecualikan diperbolehkan karena darurat, uang, paspor, KTP, kartu identitas atau yang semisalnya itu masuk dalam kategori darurat. Kalau uang misalkan gambar Soekarno Hatta, nah, uang berapa itu? 100 ribu, antum menghapus kepalanya gini, antum untuk belanja, olah alam nakwa atau tidak? Paham ya? Nah, barakallahu fikum masuk dalam darurat. KTP, paspor, kartu identitas atau hapus kepalanya, ngurus sesuatu gitu ini kena mana gambar kepalanya? Ditanya oleh mereka, itu urusannya bukan kita. Urusannya mereka ya. Oleh karena itu di situ masuk dalam perkara darurat. Paham ya? Dosanya bukan kita. Tapi kalau perkara-perkara sepele dalam rumah tangga, kok dia bisa menghilangkan kok enggak menghilangkan hati-hati. Apalagi kepala rumah tangga membiarkan kerusakan, kemaksiatan yang ada dalam keluarganya terutama istri itu nanti masuk dalam perkara dayus. Dayus itu nanti Allah Taala tidak akan melihatnya. Hati-hati barakallahu fikum. Kepala rumah tangga yang membiarkan kemungkaran yang ada pada istrinya dan keluarganya. Hati-hati barakallahu fikum. Sekecil apapun gambar makhluk bernyawa mampu dihilangkan, hilangkan. namanya ya? Innamas surah ya ra's. Ini sekedar faedah ya. Bahwasanya yang dianggap gambar makhluk bernyawa haram itu kepalanya. Faidah kuti ar-ras dhahabat surah aw surah dalam riwayat yang lainnya. Kalau kepalanya sudah dihapus, disirnakan, dihilangkan, hilang pula gambar makhluk bernyawa yang diharamkan. Selesaikan apa beratnya coba? Beli sepedol permanen bisa atau beli alat-alat untuk apa untuk menghilangkan kepalanya bisa. Semuanya ringan kalau mau berat. Paham ya? Tapi kebanyakan orang itu bukan masalah ringan atau berat, keberatan. Paham ya? itu jadi permasalahan. Nah, kalau ringan berat dengan berat masih bisa dikatakan bisa, tapi keberatan ini yang susah dihilangkan. Paham ya? Upayakan diterapkan barakallahu fikum. Jangan bertahun-tahun ngaji sudah zaman laskar jihad katanya misalkan barakallahu fikum, tapi gambarnya masih Masya Allah di rumah. Boneka mulai boneka yang besar, boneka gajah, boneka panda atau misalnya kepalanya potong. Paham ya? Nah, barakallahu fikum suatu ketika pernah Nah, barakallahu fikum ada seorang ikhwah ngajak anaknya kisah aja ya ke pasar anaknya minta boneka. Nah, barakallahu fiikum ikhwah ini alhamdulillah paham masalah gambar makhluk nyawa ya. Bilang sama anaknya, dibelikan siap dibelikan tapi kepalanya dipotong. Kata anaknya enggak mau. Paham ya? Ya kalau enggak mau ya enggak usah. Karena posisinya setiap boneka sekarang dijual itu jarang sekali boneka tanpa kepa tanpa kepala. Pasti ada kepalanya kan? hindari barakallahu fikum. Itu masuk dalam kategori mungkin patung atau yang semisalnya. Nah, kalau anak kecil bagaimana Ustaz? Yang namanya pengharaman gambar makhluk menyawa itu enggak pandang bulu kecil, besar, tua, muda, janda, gadis semuanya sama. Paham ya? Nah, barakallahu fikum haram haram kecuali yang dikecualikan. Ini jangan menganggap perkara sepele ini ya. Laknat ancamannya itu. La'anallahu al-musawwirin yaumil qiyamah. Allah Taala melaknat para penggambar makhluk bernyawa di hari kiamat kelak. Kita kan menggambar Ustaz, tapi kan melestarikan. Mam ya? Sama aja kan? Antum enggak menggambar tapi melestarikan. Nah, hati-hati. Melestarikan ikut dalam kategori ta'awun, kerjasama. Eh, ingat-ingat ya, gambar masuk bernyawa jangan bermudah-mudahan. Yang memiliki bungkus-bungkus sampo, sabun, buku-buku, segera dihapus kepalanya. Jangan ditunda-tunda, kita enggak tahu kapan meninggal dunia. Paham ya? Segera barakallahu fikum na'am karena perkara kebaikan itu harus segera fastabiqul khairat. Ini sekedar nasihat dan sekedar selingan bahwasannya jangan sampai kita menunda-nunda perkara yang baik yang ma'ruf. Karena perkara yang ma'ruf setiap ketaatan dan setiap kebaikan. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah wa habidakumullah jami'an kita lihat di sini. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan rekomendasi kepada umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai umat yang terbaik. Tapi ingat, kriterianya ingat baik-baik. Apa sifat-sifatnya? Perhatikan baik-baik, sifatnya apa? Nah, ta'muruna bil ma'ruf. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik ummat. Ukhridat linnas. Dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Tak Ta'muruna bil ma'ruf. Satu. Kalian merintahkan perkara yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar dan melarang dari perkara yang mungkar. Dua. Wa tu'minuna lah dan kalian na barakallahu fikum beriman kepada Allah taala. Berapa kriterianya? Tiga al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wal imanu billah. Ini ciri-ciri umat yang terbaik. Lah kalau ngaku umat yang terbaik kok enggak pernah merintahkan perkara yang ma'ruf, enggak melarang perkara yang munkar, enggak beriman, berarti tidak masuk dalam umat yang terbaik di sini. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fillah azza wa jalla kita lihat di sini. Hada fi ta'addil khair minal insan ila ghairihi. Ini di dalamnya terdapat apa? Terdapat kalau fikum pendalilan menyalurkan, menyampaikan kebaikan dari seorang kepada orang lain. Nah, apa maksudnya ya? Jadi antum pengin selamat itu jangan membiarkan yang lainnya celaka. Selamatkanlah saudaramu. Antum kita cinta kalau selamat, senang atau enggak? Cintailah saudaranya biar selamat juga. Karena Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Artinya apa? Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga apa? Hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dia cinta kalau dirinya selamat, cintailah saudaranya. Jangan dibiarkan. Paham ya? Dia cinta kalau dirinya bisa mempelajari, memahami Al-Qur'an Sunnah, cintailah saudaranya agar faham Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini juga penting sekali. Jangan antum belajar itu hanya untuk pribadi. Paham ya? Ini penting sekali ya. Kalau antum belajar kok untuk pribadi, yang penting anak kok, yang penting anak bisa, yang lainnya biarin katanya. Dia cuek-cuek saja keliru. Terus ya, bagaimana yang penting? Yang penting antum dan juga yang lainnya. Paham ya? Antum bisa, bikinlah orang lain bisa gitu loh. Nah, barakallahu fikum dengan sesuai kemampuan yang Allah berikan kepada masing-masing hamba. Ini penting sekali barakallahu fikum. Naam. Jadi kata beliau apa nasihatnya ini? Hada fihi. Nah, ini di dalamnya ada pendalilan ta'addil khair minal insan ila khairih. Menyalurkan kebaikan dari seseorang kepada yang lainnya. Jadi kebaikan enggak sebatas apa untuk pribadi, salurkan kepada orang lain kalau seandainya ilmu itu ada zakatnya, zakatnya ilmu apa? Mengajarkannya. Zakatul ilmi ta'limuhu. Zakatnya ilmu itu mengajarkannya. Ilmu dimiliki ajarkan. Paham ya? Itu kalau seandainya ilmu itu ada zakat, zakatnya mengajarkan tadi. Nah, Kita lihat di sini. Fala yakfi an tusliha nafsaka bal tuhawilu an tusliha khairah. Ini penting sekali ini. Enggak cukup kamu memperbaiki dirimu sendiri. Akan tetapi berusahalah untuk juga memperbaiki orang lain. Setelah dirinya sendiri baru orang lain. Dalilnya mana? Sudah kita lewati berkali-kali ya ayyuhalladzina amanu ku Naam, ingat-ingat itu dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Antum lihat baik-baik ayat tersebut. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian pribadi dulu. Wa ahlikum dan keluarga kalian orang lain. Naro dari api neraka. Jadi kita pertama kali perbaiki diri kita, cuman jangan membatasi wah yang penting anak tok, jangan. Ingat orang lain, saudara kita butuh. Nah, barakallahu fikum, saudari kita butuh. Nah, seperti itu. Kita lihat ini. Tapi berusahalah untuk memperbaiki yang lainnya. Ida arsatta khairaka ilal khair wa 'adzartahu minasyarr faqad tasaddaqta 'alaihi shadaqatan 'azimatan masyaallah. Apabila engkau telah membimbing yang selainmu kepada kebaikan dan engkau memperingatkan dia dari kejelekan, sungguh engkau telah bersedekah kepadanya dengan sedekah yang besar. Bayangkan, sedekah yang besar. Nah, hatta satu orang saja yang kita misalkan satu kampung kok yang dapat hidayah dengan sebab dakwah kita satu orang, itu jauh lebih baik daripada unta merah Antum tahu onta merah atau enggak? Tahu? Eh, pernah lihat? <laughs> nah, barakallahu fikum. Antum tahu onta merah? Eh? Antum tahu onta merah Abdul Aziz? Tahu onta merah? Pernah lihat? Eh, tahu enggak tadi? Ontanya tahu kan? Eh, kalau onta merah ini terkenal dari kalangan Arab onta yang termahal. Onta yang misalnya kelasnya kelas tinggi, mahal harganya. Nah, barakallahu fikum. Cuman secara dapat pasti anak juga belum pernah lihat. Nah, barakallahu fikum disebutkan dalam eh, sejarahnya dan juga orang-orang Arab bercerita, itu memang onta merahnya ini onta yang terkenal mahal. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau dipermisalkan di dalam hadis yang sahih yaitu ketika Rasulullah SAW memberikan royah bendera kepada siapa Ali bin Abi Talib Di akhir hadis Rasulullah mengatakan, "La an yahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairan laka min humrin na'am. Paham ya? Sungguh-sungguh kalau seandainya Allah telah memberikan hidayah satu orang saja dengan sebab kamu, itu justru lebih baik, jauh lebih baik daripada unta merah. Bayangkan, menunjukkan bahwasanya antum nggak perlu khawatir. Berdakwah di kampung itu sabar. Walaupun misalkan bertahun-tahun kok cuma satu orang yang ikut, itu bagus sekali. Paham ya? Nah, buktinya apa? Baik. Buktinya kalau antum perhatikan dalam hadis yang sahih mengenai kisah-kisah nah para nabi terdahulu yang ditampakkan di hadapan Rasulullah ada nabi yang tidak punya pengikut. Tidak punya pengikut nabi padahal. Ada yang cuma dua orang, tiga orang. Bayangkan itu. Lah kita kan bukan nabi, bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan atba'ut tabi'in. Kita jauh daripada zaman atba'ut tabi'in. Kita berharap semoga termasuk yang atba' atba' yang setelahnya. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Maksudnya bagaimana ikhwan fillah azza wa jazakumullah bersabar dalam berdakwah itu tidak harus tergesa-gesa, terburu-buru, sekali dakwah langsung seribu orang yang ikut misalkan, sekali dakwah harus eh, sekian-sekian eh, ratus orang yang ikut tidak harus. Hatta satu orang, dua orang kamu belajar ajari. Caranya gitu. Karena yang namanya apa? Barakallahu fikum, ilmu itu pelan-pelan, berlahan-lahan. Karena yang kita harapkan itu barakah dan juga apa? pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan uangnya yang diharapkan. Paham ya? Karena sebagian orang ketika berdakwah hanya mengharapkan harta atau uang, itu kalau yang datang cuma satu orang, dua orang enggak mau ngajar. Lah kenapa? Baru 200 ribu. Paham ya? Nah, kalau dua orang 200 ribu, paling minim 30 orang baru dia mau ngajar. Soalnya ada yang seperti itu dan anak dengar langsung. Allah musta'an itu enggak benar. Enggak benar itu ya Allah musta'an. Satu orang, dua orang, tiga orang mau belajar diajarin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Kita lihat di sini. Jadi ingat baik-baik ya. Naam kita memberikan arahan kepada saudara kita. Naam dengan suatu kebaikan itu adalah sedekah yang besar. Li'anna Allah qad yanfa'uhu biha aktsar mimma yanfa'uhu al-mal. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada Naam barakallahu fikum orang tersebut itu lebih banyak manfaatnya dibanding apa? manfaat harta. Maksudnya apa? Maksudnya manfaat kebaikan yang kita curahkan kepada orang tersebut itu justru lebih baik daripada manfaat harta yang kita berikan. Karena kalau harta habis atau enggak? Habis. Antum ngasih orang satu M, itu lama-lama habis uangnya. Paham ya? Tapi kalau antum kasih ilmu dan ilmu diamalkan melekat terus sampai meninggal dunia. Nah, barakallahu fikum namanya apa? Yang namanya harta seperti itu. Nah, barakallahu fikum, yang namanya harta itu justru manusia itu yang menjaganya, tapi kalau ilmu Masya Allah senantiasa menjaga kita barakallahu fikum. Na'am. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih terulang-ulang ini ya. Beliau menyatakan bahwasanya butuhnya kita dalam kehidupan sehari-hari dengan ilmu eh, lebih kita butuhkan daripada makanan dan minuman. Lah kenapa? Karena kita dalam sehari minum dan makan mungkin sekali dua dua kali. Tapi ilmu bagaimana? Setiap nafas yang dihembuskan butuh ilmu. Setiap nafas yang dihembuskan butuh ilmu. Antum mau sholat butuh ilmu. Eh? Mau zakat butuh ilmu. Mau puasa butuh ilmu. Paham ya? Mau nah barakallahu fikum hafizakumullah bersuci butuh ilmu. Nah, apa ungkapannya itu? An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'am syarab. Manusia terhadap ilmu lebih mereka butuhkan dibanding makanan dan minuman. Kenapa? Li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'am syarab fil yaumi marrah aw marratain. Karena seseorang itu butuh kepada makanan dan minuman sehari mungkin sekali dua kali. Wa inal ila al-ilmi bi'adadi anfasih. Sedangkan butuhnya dia terhadap ilmu setiap nafas yang dia hembuskan. Bayangkan. Nah barakallahu fikum jangan sampai menyepelekan ilmu ya. Nah barakallahu fikum ilmu itu yang akan mengangkat derajat kita bukan gelar, bukan jabatan, bukan titel, eh, bukan ijazah antum belajar di sini kira-kira dapat ijazah atau enggak? Enggak dapat ijazah barakallahu fikum. Dapat gelar apa enggak? Enggak dapat gelar tapi masing-masing bisa gelar. Nah barakallahu fikum nah gelar karpet <laughs> atau yang lainnya intinya apa? Intinya dapat gelar itu jelas, paham ya? Nah, barakallahu fikum dapat jatah gelar itu dapat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum enggak perlu khawatir. Tapi ingat ya, yang mengangkat derajat seorang adalah ilmu dan juga keimanan. Nah, ilmu dan keimanan Allah Taala berfirman, Ya "Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya salah seorang di antara kalian yang berilmu dan yang beriman maksudnya ya? Jadi jangan sampai antum terfikirkan wah ustaz ana enggak punya ijazah ustaz. Enggak punya gelar apa-apa namanya siapa namanya cuman ya namanya Muhammad itu aja katanya. Contoh aja ya nih ya. Gelarnya enggak ada, enggak ada SPD, eh, enggak ada yang lain-lainnya SM eh, embel-embel SS apa enggak ada. Namanya Muhammad, simpel aja udah. Paham ya? Enggak perlu khawatir. Nah, barakallahu fikum, gelar-gelar itu enggak antum enggak perlu. Titel, jabatan itu semuanya akan habis semuanya. Tapi kalau ilmu Keimanan itulah yang akan membawa kita nanti ke ada akhirat. Nah, barakallahu fiikum, derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah kita lihat di sini dikit lagi. Fal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar fadluhu 'azimun wa naf'uhu kabir. Memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar keutamanya itu agung dan manfaatnya besar. Wa huwa 'ala hasabi ma yastati'ul insan yang mana itu semuanya tergantung dengan apa? Sesuai dengan apa yang dimampu oleh manusia. nggak boleh apa? Berlebih-lebihan. Ngingkari kemungkaran itu pun harus melihat si konfat. Melihat apa tadi? Si konfat. Apa si konfat antum? Eh, barakallahu fikum. Antum si konfat apa? Eh, orang kalau ngingkari kemungkaran itu sembarangan atau lihat si konfat? mengingkari kemungkaran, memerintahkan perkara yang ma'ruf, itu pun juga harus melihat si konpat. Nah, si konpat apa? Antum? Atau antum ah. Naam, ahsan. Situasi, kondisi dan tempat Tidak sembarangan. Nanti dalam masalah memerintahkan perkara yang ma'ruf itu lihat situasinya, kondisinya dan tempatnya juga Tidak sembarangan. Nah, barakallahu fikum. Orangnya di mana sekarang? Bagaimana posisinya? Tempatnya cocok atau sesuai atau tidak? Lihat semuanya. Kemudian ketika mengingkari kemungkaran juga lihat situasinya. Kondisinya bagaimana? Tempatnya sesuai atau enggak? Paham ya? Cuman tidak diam dari kemungkaran. Yang berbahaya itu diam dari kemungkaran. Nah, itu hati-hati kalau fikum. Kita lihat hadisnya akan kita baca. Falayakunu ahadun anala astati' an amuran ma'ruf wa munkar. Ini keliru ini. Eh? Enggak eh, ada yang diperbolehkan seorang pun mengatakan aku enggak mampu. Aku enggak mampu merintahkan perkara ma'ruf dan melarang dari perkara mungkar. Enggak mampu katanya. Ini enggak boleh ucapan seperti ini. Kenapa enggak boleh? Karena paling minimnya dia ngikari dengan hati gitu loh. Kalau enggak mampu sama sekali kan lain nanti. Karena nanti tingkatannya ada tiga nanti. Ada berapa? Eh? Ada tiga. Nah, tingkatannya ada tiga. Perka pertama dengan apa? Tangan jika mampu. Kedua dengan lisan jika dengan tangan enggak mampu. Ketiga dengan hati kalau lisan dan tangan tidak mampu. Paham ya? Hadisnya ini kita baca ini. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam tastati' fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Masyaallah. Ini hadisnya dihafal. Pendek, singkat, padat, simple, maknanya sangat luas dan juga berfaedah. Hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri, rawah Muslimin. Muslim atau muslimin? rawah Muslimun. Jangan sampai keliru ya. Nah, karena fa'il. Allah musta'an. Wajar ya kadang kleset itu ya. <laughs> Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. Man ra'a minkum barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi maka hendaknya dia mengubah dengan tangannya kalau mampu ini ya. Nah, seperti siapa? Penguasa, pemimpin. Paham ya? Tentara, polisi, aparat-aparat negara mampu mereka punya senjata. Paham ya? Cuman terkadang kelemahannya apa? Wahan ini ada ini. Penyakit wahan ini menghancurkan semua nah barakallahu fikum kekuatan-kekuatan kaum muslimin. Apa itu penyakit wahan? Naam. Cinta dunia benci kematian. Paham ya? Cinta dunia benci atau takut kematian itu namanya wahn. Hati-hati ini ya. Sekarang aparat-aparat negara, kepolisian, tentara-tentara, nah barakallahu fikum, kenapa kok mereka lemah dan kenapa hampir semua kaum muslimin kok rasanya lemah? Karena terjangkit penyakit wahn hati-hati. Nah, Rasulullah sudah menyatakan dalam hadis yang sahih, nam suatu ketika Rasulullah menyatakan yusiku an tada'a umam kama tada'at akalatu ila qas'atiha. Naam. Faqala qailun amin kilat, aw min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Artinya apa? Artinya Rasulullah menyatakan dalam hadis tersebut hampir-hampir kalian diserbu. Eh, hampir-hampir kaum muslimin diserbu oleh musuh-musuh Islam dari seluruh penjuru. Nah, dipermisalkan bagaikan apa? bagaikan pasukan-pasukan salah seorang di antara kalian yang mer, me, apa, yang menyerbu makanan yang ada dalam suatu nampan. Kira-kira kalau satu nampan makanannya ada di situ dihidangkan nyerbu gitu tepat habis atau enggak? Nah itu dipermisalkan seperti itu. Akhirnya ada salah satu sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah sebabnya karena kita jumlahnya sedikit?" Kata Rasulullah, Nah barakallah bal antum yauma idzin katsir. Kalian itu pada hari tersebut banyak jumlahnya. Lah kita sekarang banyak enggak di Indonesia jumlahnya? Kaum muslimin banyak enggak? Banyak, ribuan, jutaan. Paham ya? Cuman kenapa lemah barakallahu fiikum? Rasulullah menyatakan hadis berikutnya lagi, nah atau istilahnya dalam riwayat tersebut juga satu hadis tersebut Rasulullah menyatakan ketika ditanya, "Apakah sebabnya karena kita sedikit wahai Rasulullah?" Rasulullah mengatakan apa? "Bal antum idin kafir." Kalian tuh bahkan banyak jumlahnya. Walakinnakum husaun ka ghusais sail. Tapi kalian tuh adalah buih. Antum tahu buih atau enggak? Antum tahu buih? Apa itu buih? Hah? Busa. Nah, barakallahu fikum buih itu busa. Kalau antum naruh sabun, air, ada busanya kan itu buih. Paham ya? Nah, jadi kalian tuh seperti buih Eh, kahusail sail, seperti buih yang diterpa oleh apa? Oleh banjir. Antum lihat buih. Eh, yang ada di air-air itu biasanya diterpa oleh banjir kemana saja banjir arahnya ikut aja dia. Nah itu, digiring mau aja. Kaum muslimin dipermisalkan seperti itu. Paham ya? Nam suruh jual agamanya mau, yang penting dapat dolar. Seperti itu. Banyak sekarang kejadian seperti itu. Paham ya? Mau grebek tempat maksiat, diam. Ya, terbungkam mulutnya seribu bahasa Sebabnya karena fulus. Paham ya? Banyak kata terjadi seperti itu. Terjadi. Sudah direncanakan penggerebekan pada tanggal sekian, jam sekian, ternyata apa enggak jadi gerebek. Padahal yang gerebek ini punya senjata enggak sembarangan. Paham ya? Sebabnya wahan tadi itu. Akhirnya Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis tersebut, "Na barakallahu fikum." Ana ringkas saja ya. Wa yakdifanallahu fi qulubikumul wahn." Dan sungguh Allah Ta'ala telah tansapkan di hati-hati kalian al-wahn. Faqala qailun wa mal wahn ya Rasulullah? Apa itu wahn ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan tidak mau mati, benci kematian ini. Hati-hati barakallahu fikum. Kalau orang dah cinta dunia, takut mati, itu khawatirnya nanti apa? Agama pun dia jual. Paham ya? Cinta dunia. Nah, orang kafir bisa ngatur. Eh? Orang-orang yang punya harta bisa ngatur kaum muslimin. Buktinya sekarang orang-orang yang kerja di pabrik-pabrik atau yang semisalnya, itu kalau seandainya bosnya ngomong, mulai besok gaji naik syaratnya jenggot dicukur habis. Gara-gara gaji naik tadi itu, berani dia. Akhirnya jenggot pun dicukur habis sama dia. Gara-gara apa? Harta. Hati-hati barakallahu kalau Naam. Seharusnya kalau dia mau taruhan, sama-sama istilahnya berlawanan, paham ya? Jangan mentaati bosnya tadi. Walaupun dia atasannya karena di atasan bos ini masih ada yang di atas lagi. Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jangan sampai ter, terkecoh, tertipu barakallahu fikum. Nah, kalau cuma gaji itu kan bisa habis itu loh. Tapi kalau syariat yang dia amalkan itu dunia dan akhirat dia dapatnya. Mahum salah ya? Nah, perhatikan baik-baik ya. Eh, na'am barakallahu fikum. Eh, na'am. Eh, perhatikan baik-baik ya. Kita lihat di sini. Ikhwani fi din azdan yazakumullah. Jadi sudah tahu penyakit wahan tadi ya. Apa wahan tadi? Penyakit wahan tadi apa artinya? Ingat-ingat, jangan sampai kontradiksi. Apa? Ewa, cinta dunia benci kematian ingat-ingat wahan ini penyakit berbahaya sekali. Walaupun nggak nampak bentuknya, tapi apa? Gerak-geriknya nampak gitu ya. Nah, barakallahu fikum hati-hati. Naam. Allah musta'an. Hadisnya tadi hadisnya apa tadi? Hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri rawahu Muslim. Jadi kalau mampu dengan tangan dengan tangan. Tidak mampu dengan tangan dengan lisan, dakwahkan. Enggak mampu dengan lisan dengan hati. Pengingkaran dengan hati itulah selemah-lemahnya keimanan. Kalau enggak mengingkari sama sekali la tangan, wala lisan, wala hati, dikhawatirkan apa tercabut keimanan pada dirinya. Hati-hati itu. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Yang paling minimnya dengan hati sudah mengingkari. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.